Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-35, al-hadis al-khamis wa thalathun. Hadis yang ke-35 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kalau ada kesempatan kita lanjutkan pada hadis yang 36. Sebelumnya eh, tadi ada salah seorang ikhwan yang mengingatkan agar pas waktu sholat hendaknya eh, kita masuk ke saf yang ke depan ya, karena banyak saf-saf yang depan yang kosong, sementara kita safnya di belakang. Alhamdulillah dia memberitahu agar kita kalau sholat sholat isya nanti kalau bisa berusaha maju ke depan memenuhi saf yang depan yang depan lebih utama bagi saf laki-laki. Uh, adapun hadis yang ke-35 An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam bersabda la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru janganlah kalian saling hasad menghasad dan janganlah kalian saling melakukan najash dan janganlah kalian saling bermusuhan dan janganlah kalian saling membelakangi, memboikot. Walaya bi'ba'dukum ala bayi ibad. Dan janganlah salah seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Wa kunu ibadallah ikhwana. Dan hendaknya kalian menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la Dia tidak boleh mendolimi yang lain wala yakhdhuluhu dan juga tidak boleh meninggalkan saudaranya tatkala saudaranya butuh pertolongan wala yakdzibuhu dan tidak boleh berdusta kepadanya wala yahqiruhu dan tidak boleh merendahkannya at-taqwa hahuna takwa tempatnya di sini yushiru ila sadrihi thalatha marrat Nabi SAW memberi isyarat kepada dadanya tiga kali kata Nabi SAW at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna takwa tempatnya di sini takwa tempatnya di sini takwanya tempat di sini bihasbi mri'i bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahu muslim dan cukuplah seorang telah melakukan keburukan kepada saudaranya kalau dia merendahkan saudaranya sesama muslim kulul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu setiap muslim haram bagi muslim yang lainnya untuk menumpahkan darahnya untuk mengambil hartanya dan untuk menjatuhkan harga dirinya hadis ini diriwayatkan oleh alimah Muslim Para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini berbicara tentang e, larangan melakukan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada permusuhan, yang bisa mengantarkan kepada yang bisa mengantarkan kepada permusuhan e, di antara sama muslim. Karena sama muslim Karena sama muslim dianjurkan untuk saling mencintai Karena sama muslim dianjurkan untuk saling mencintai dan saling menjauhkan seluruh sebab-sebab yang bisa menimbulkan mereka bermusuhan. Oleh karenanya dalam hadis ini seluruh sebab-sebab yang bisa menimbulkan permusuhan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahasadu, Janganlah kalian saling hasad di antara kalian. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan perkara-perkara yang lain seperti wala najasyu, janganlah kalian saling melakukan najas tatkala berjualan dan janganlah kalian saling bermusuhan dan janganlah kalian saling memboikot. Yang pertama diucapkan oleh Nabi SAW adalah wala la tahasadu, janganlah kalian saling hasad menghasad di antara kalian. Karena Allah alam bisawab, hasad merupakan penyakit yang berbahaya dan merupakan sebab timbulnya banyak permusuhan dan banyak problematika di antara ya sesama muslim yang mengantarkan timbulnya segala macam permasalahan adalah hasad. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya hasad merupakan dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di atas muka bumi. Adapun dosa yang pertama kali terjadi di atas muka bumi adalah hasadnya Qabil terhadap Habil. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kisah mereka berdua ya tentang bagaimana uh, mereka berdua melakukan korban, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fataku bila min ahadihima walam lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak ternyata Qabil dan Habil tatkala memberikan pengorbanan satunya diterima satunya tidak yang tidak diterima hasad kepada yang diterima korbannya. maka dia mengatakan la aqtulannak aku akan bunuh engkau inilah ya hasad dosa pertama kali terjadi di atas muka bumi adalah karena hasad. Satunya korbannya diterima, satunya tidak. Yang tidak diterima hasad kepada yang korbannya diterima. Akhirnya hasad ini mengantarkan kepada pembunuhan. Demikian juga dosa yang pertama kali terjadi di langit adalah hasadnya iblis terhadap Adam alaihissalam. Yang tatkala Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, nama-nama seluruh benda diajarkan kepada Nabi Adam, Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka fasajadu illa iblis. Para malaikat seluruhnya sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Maka Allah bertanya, "Ma mana aka antas juda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jawaban iblis menunjukkan hasadnya dia. Dia mengatakan, "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripada dia hasad iblis. Hasad kepada Adam alaihissalam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Ya, iblis diciptakan sebelum Adam alaihissalam. Iblis melihat tanah apa tanah jadi tin kemudian diciptakan jadi manusia. Tidak pantas untuk disujudi. Tidak pantas untuk disujudi. Oleh karenanya hasad merupakan sebab banyak masalah dan banyak kezaliman. Iblis terjerumus dalam kekufuran karena tidak mau sujud kepada Adam. Dia rela masuk neraka daripada harus sujud kepada Adam, luar biasa. Karena hasad ini kalau sudah masuk dalam diri seorang, maka bisa melakukan banyak hal. Dia nekat tersiksa yang penting dia ingin orang yang dihasati terjatuh. Ya. Sebagaimana iblis, dia rela dimasukkan dalam api neraka yang penting saya tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Setelah itu iblis bersumpah, la Nahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka semua. Apa makna hasad? Hasad ada kebanyakan ulama mengatakan ya tamanna tamanni zawal ni'mah anil anil ghair. Namanya hasad adalah mengharapkan kenikmatan dari seorang hilang. Ini namanya hasad. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwa menyebutkan seorang benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain ini sudah hasad. Ini sudah hasad. Jadi hasad ada tingkat-tingkatannya. Pertama, benci, sekedar benci. Ada orang dapat beli mobil baru dia benci. Ada orang diberi kenikmatan oleh Allah dia benci. Bencinya itu sudah menunjukkan protes dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sudah tingkatan hasad yang pertama. Tingkatan hasad yang lain dia berharap nikmat tersebut hilang dan berpindah kepada dirinya. Nikmat tersebut hilang dan berpindah kepada dirinya. Dan ketiga hasad yang paling parah kata para ulama adalah hasadnya iblis. Hasadnya iblis itu apa? Ingin kenikmatan hilang dari Adam, meskipun kenikmatan tersebut tidak berpindah kepada dia. Ini menunjukkan kenapa buruknya hatinya. Buruknya hatinya. Sebagian orang ya ingin hasad, yang penting dia hilang dari nikmat dari dia meskipun tidak berpindah kepada saya. Pokoknya saya tidak mau dia di atas kenikmatan. Ya, bukan tidak mesti harus pindah sama dia enggak. Yang penting nikmat tersebut hilang dari dia, maka dia sudah puas. Dan ini hasad yang paling buruk, hasadnya iblis. Oleh karena perhati rahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat kalau timbul di, hidup dengan hasad yang satu hasad kepada yang lain, yang ini hasad kepada yang lain, maka kehidupan apa seperti ini? Ya. Akan timbul di balik hasad tersebut permusuhan, pertengkaran, saling menjatuhkan. Awalnya dari dari hasad. Awalnya dari hasad. Dan para ulama menyebutkan seorang tatkala hasad maka dia protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia protes terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kenikmatan kepada si fulan menurut dia tidak pantas si fulan mendapatkan kenikmatan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan orang yang hasad menunjukkan dia sombong. Dia tidak hasad kepada orang yang dihasati kecuali karena ada sikap perendahan terhadap orang tersebut. Sebagaimana iblis. Iblis tatkala Adam disuruh sujud, iblis tatkala disuruh sujud kepada Adam, maka dia tidak mau. Dia seakan-akan menghinakan dia mengatakan apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Oleh karena terkadang hasad timbul karena sikap perendahan terhadap orang lain. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Maka iblis tidak mau sujud kepada Adam. Demikian juga seorang tatkala melihat orang lain mendapat nikmat seakan-akan saya harusnya lebih berhak daripada dia. Harusnya saya yang dikasih. Orang seperti dia kok dapat nikmat. Orang seperti dia kok dapat uh, misalnya Eh, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti model dia kok istrinya cantik misalnya. Kok istri saya biasa-biasa saja, istri dia cantik. Hasa sama istrinya. Orang seperti dia kok apa namanya? bisa laku tokonya. Orang seperti dia kok dakwanya diterima. Ini ini menunjukkan apa? Menunjukkan hasad, perendahan terhadap orang lain. Oleh karena orang yang hasad itu ada no minal kiber, Ada uh, sesuatu kesombongan dalam dalam dirinya sebagaimana sombongnya iblis sehingga merendahkan Nabi Adam alaihi salam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi masalah, hasad ini menggerogoti siapa saja. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Mujib Fatawa menyebutkan la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada satu jasad pun yang luput daripada hasad. Manusiawi seperti itu, ingin ya lihat orang mendapatkan kenikmatan dia hasad. Tidak ada satu jiwa pun yang selamat dari hasad. Akan tapi walakin uh, al-karim al yukhfi wal laim yubdi. Orang yang mulia akan menahan hasad tersebut. Adapun orang yang tercela akan menampakkan hasadnya. Dia akan melakukan konsekuensi dari hasadnya dengan minimal menjatuhkan orang tersebut. Di antara bentuk orang hasad sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu rahimahullah, ini Kelihatannya sepele namun ini menunjukkan hasadnya seorang. Tatkala ada saudaranya, tatkala ada saudaranya dijatuhkan dan dia tahu saudaranya tidak pantas untuk dijatuhkan. Maka ditanya kepada dia, bagaimana menurut tentang si fulan? Dia kayaknya gini gini gini. Kemudian jawaban dia, Allah alam. Dia mengatakan saya tidak tahu. Harusnya dia bela. Harusnya apa dia? Dia bela. Namun karena ada hasad terhadap saudaranya, maka dia menjawab dengan jawaban ngambang, saya juga tidak tahu, wallah alam. Kenapa dia jawab dengan jawaban seperti itu? Karena dia hasad. Seandainya dia tidak hasad, dia akan bela. Saudaranya berhak untuk apa? Untuk dibela. Oh, tidak demikian. Kalaupun dia punya kesalahan, kebaikannya lebih banyak. Harusnya demikian. Tapi karena dia ada hasad, dia mengatakan, bagaimana menurut kesimpulan? Wallah alam, saya tidak tahu. Padahal dia tahu saudaranya tidak pantas untuk di, direndahkan. Dan hasad ini muncul dari uh, uh, antara seorang dengan yang lainnya yang bersyarikat dalam satu kepentingan. Yang bersyarikat dalam satu kepentingan. Manusia ingin dia mendominasi, ingin tidak ada yang menyamai dia. Dalam segala hal, ini sifat manusia. Oleh karenanya timbul hasad antara pernah sering saya sampaikan antara tukang becak dengan tukang becak. Tukang becak tidak akan hasad kepada dokter. Tahu diri dia, ngapain hasad sama apa tukang <laughs> sama dokter. Dokternya kaya apapun, dia tidak hasad. Dia hasatnya sama tukang beca yang miskin sama dia. Cuma satunya tukang becanya banyak yang senang sama tukang beca ini, maka hasad sama dia. Penjual buku hasad sama penjual penjual buku. Dia tidak hasad sama orang yang punya supermarket. Padahal yang supermarket kaya raya, temannya penjual buku pas-pasan seperti dia. Cuma dia hasadnya sama yang penjual buku. Kenapa? Satu kepentingan, sama-sama jualan buku. Apalagi jualan bukunya hadap-hadapan. Wah, ini lebih parah lagi nih. Ini parah-parah. Demikian juga dokter, Hasadnya kepada dokter. Apalagi prakteknya sama-sama berdekatan. Kelihatan. Sini dokternya rame, sini kurang rame. Ini akan timbul apa? Hasad. Ahlul amwal, para pemilik harta hasad kepada pemilik harta. Demikian juga ahlul ilm, pemilik ilmu juga hasad, hasad kepada pemilik ilmu. Dai hasad kepada dai yang yang lainnya. Dai hasad dengan dai yang yang lainnya. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala meskipun seorang tidak ada yang selamat dari hasad. Meskipun mungkin seseorang hatinya bersih, biasanya tidak hasad, namun sesekali akan terbetik hasad dalam dirinya. Sesekali akan terbetik hasad dalam dirinya. Terutama tatkala disebutkan tentang saudaranya. Oh, si fulan, Masya Allah, sekarang jadi kaya raya, sekarang uh, Masya Allah dia kawin lagi, sekarang <laughs> macam-macam. Padahal dia tahu temannya itu dulu, waktu sekolah sama dia, nilainya rendah, dia lebih tinggi. Maka akan timbul apa? Hasad itu manusiawi. Namun jangan kita ikuti, kita lawan. Namun jangan kita ikuti, kita lawan. Al-Karim yukhfi. Seorang yang mulia dia menyembunyikan dan dia tidak melakukan konsekuensi yang dituntut oleh hasad tersebut. Dia tidak menjatuhkan orang tersebut. Dia tidak merendahkan orang tersebut. Bahkan kalau saudaranya dijatuhkan, dia bela, dia lawan. Dia lawan hasad yang timbul dalam dirinya. Oleh karenanya kalau seorang mulai rasa timbul hasad kepada dia akan bisa rasakan seorang yang senantiasa mengecek dirinya dia akan bisa rasakan hasad atau tidak adapun orang yang tidak memperhatikan hatinya dia cuek hasad atau tidak dia tidak pedulikan tapi seorang yang perhatikan hatinya tatkala dia hasad dia sadar oh saya sedang hasad kalau dia merasa dirinya sedang hasad maka pujilah orang yang dihasati tersebut Nanya dia puji Masya Allah si fulan, Masya Allah Masya Allah, Alhamdulillah dagangnya bagus Masya Allah orangnya jujur Dia puji orang tersebut supaya hasadnya hilang kalau perlu dia kunjungi orang tersebut, kalau perlu dia kasih hadiah kepada orang tersebut untuk menghilangkan apa? hasadnya. Namun kalau dia diamkan, setan terus meniupkan hasad tersebut. Akan meniupkan sehingga orang semakin apa? seperti api dalam sekam. Para hadirin yang hamati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hasad adalah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menimbulkan banyak permasalahan. Karenanya saya ingatkan kepada para ikhwan, kalau para hadirin sekalian memiliki kenikmatan-kenikmatan anugerah Allah berikan kepada antum, maka jangan sering diceritakan di hadapan umum. Kalau ingin menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada antum, ucapkanlah secara global. Alhamdulillah Allah beri nikmat kepada saya. Secara umum saja. Kalau ingin menceritakan secara detail, maka kepada orang yang antum percayai, yang antum sikohi. Kenapa? Karena dikatakan kullu di nikmatin mahsud. Karena setiap orang yang memiliki kenikmatan pasti ada yang hasad. Bahkan dalam segala hal, antum jangan cerita. Antum cerita sama orang, oh istri saya Masya Allah. Istri saya soleha hafal Quran Masya Allah, masakannya enak. Yang antum ceritain, yang dengar ini istrinya sudah nggak hafal Quran, malah sholat, maka dia pun, uh, kurang ajar. <laughs> maka dia sedih sekali tatkala mendengar cerita antum. Antum tidak sadar, dia jadi hasad sama antum. Padahal orang ini mungkin ya, ya, yang istrinya nggak beres ini ternyata ternyata mungkin lebih hafal Quran daripada antum lebih kaya daripada antum. Maka kenapa istri saya seperti ini? Kok bisa dapat istri seperti itu? Timbul hasad. Tanpa antum sadari. Oleh karenanya, uh, tatkala Nabi Yakub alaihissalam mengirim saudara-saudara Yusuf untuk pergi ke Mesir, dia mengatakan, khulu min abu abin mutafarriqah. Masuklah kalian dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Mereka Sebelas orang mungkin badannya tegap-tegap kalau jalan rame-rame akan orang hasad ini siapa sebelas orang kok bersaudara kok gagah-gagah semua menarik perhatian bisa nimbulkan hasad atau ain oleh karena Nabi aku menyuruh anak mereka untuk berjalan dari tempat yang berpisah-pisah supaya kenikmatan tersebut tidak nampak kita boleh Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits adapun nikmat-nikmat Rabbmu maka ucapkanlah ceritakanlah kita ceritakan secara global bisa atau kita ceritakan secara detail tapi kepada orang yang kita saudara sahabat kita. Alhamdulillah malam ini alhamdulillah Allah berikan saya rizki alhamdulillah saya baru beli mobil baru. Tapi kalau kita tidak cerita depan banyak orang saya baru beli mobil baru. Apalagi kita sebarkan di Facebook, kita sebarkan di BlackBerry. Orang banyak yang hasad. Orang banyak hasad, mulai banyak curiga, mulai gibah. Dari mana duit dia dapat bisa beli mobil baru? Nongkrong aja kok bisa beli mobil baru? Padahal dapat warisan. Oh, ini kan orang gak tahu dia dapat warisan. <laughs> Oleh karenanya di antara hal yang perlu kita hindari, jangan terlalu pamer ya, jangan terlalu uh, menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki secara detail. Kalau kita ingin sebutkan secara global, ya. Kalau kenikmatan tersebut bisa menimbulkan hasad, maka kita jauhi, kita jauhi. Agar orang tidak agar kita menjaga hati saudara kita jangan sampai saudara kita hasad sama kita. Jadi ini dituntut. Kemudian para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ingatlah percuma seorang itu hasad. Kalau antum hasad, maka antum renungkan bagaimana menderitanya seorang yang hasad. Orang yang hasad tidak akan merubah kondisi. Pertama, dia protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah membagi rezeki tidak tidak pas. Masa dia dapat saya tidak? Ya. Maka dia protes terhadap terhadap rezeki yang Allah bagi-bagikan. Yang kedua, kebanyakan orang hasad tidak bisa merubah kondisi orang yang dihasati. Dia mau hasad model manapun, kalau Allah tentukan rezeki pada orang tersebut, tetap saja dapat rezeki. Seorang dai yang hasad kepada dai yang lain, tatkala dai yang lain ternyata yang hadir banyak maka dia pun hasad percuma. Kalau Allah mentakdirkan dai tersebut diterima dakwanya tetap aja berkembang meskipun dia hasad, meskipun dia jatuhkan, meskipun dia rendahkan tidak bermanfaat. Dia hanya mengumpulkan dosa yang banyak untuk dirinya. Dia hanya mentransferkan ya kebaikan-kebaikannya kepada dai tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, Percuma antum hasad, antum hasad susah, menyusahkan diri, tidak bisa tidur. Mau tidur mikir orang kurang ajar orang tersebut. <laughs> Jengkel. Hati dipenuhi dengan apa? Kejengkelan. Semakin orang tersebut diberi nikmat, semakin jengkel antum. Sementara orang tersebut tidak tahu kalau antum hasad. <laughs> Dia santai-santai saja. Dia santai-santai relax, santai, menjalankan kegiatannya sehari-hari, aktivitasnya sehari-hari. Sementara antum yang hasad menderita. Oleh karenanya dikatakan orang yang hasad yang paling pertama dia zolimi adalah dirinya sendiri. Yang pertama dia zolimi apa? Yang pertama dia siksa dirinya sendiri sebelum dia menyiksa orang yang hendak dia hasati. Nah, menyiksa dirinya. Kemudian yang keempat, hendaknya antum bersyukur kepada Allah. Antum percuma antum mengharapkan nikmat milik orang lain. Belum tentu kalau antum memegang nikmat tersebut, antum bisa menjalankan kewajiban bersyukur terhadap nikmat tersebut. Belum tentu. Antum bilang, waduh kenapa dia kaya, dia, kok saya punya motor, dia punya mobil. Ya, akhi, belum tentu ente punya mobil, ente kemudian ke, ke masjid, belum tentu ente ikut pengajian, belum tentu antum kemudian jadi orang tawadhu, mungkin punya mobil sombong, mungkin punya mobil angkuh, ya. Mungkin punya mobil malah nggak pernah apa namanya? nggak pernah ibadah. Kita nggak tahu. Dia misalnya Kenapa si fulan dakwahnya rame sedangkan saya tidak rame? Ya akhi, kalau ente dakwahnya rame, belum tentu ente ikhlas. Ini tidak yang hadir sedikit mungkin lebih ikhlas. Kalau banyak mungkin sudah riak macam-macam. Sudah sombong dan angku. Alhamdulillah. Terima rezeki yang Allah berikan kepada antum. Antum dakwah berapapun datang, Alhamdulillah. Antum belum belum siap, mungkin belum siap hati antum untuk menerima kalau orang yang hadir banyak. Betapa banyak orang, betapa banyak orang yang jatuh karena terfitnah dengan banyaknya pengikut. Sehingga akhirnya dia mengikuti selera pengikut, selera audiens audiensnya mau begini dia ikuti. Kalau nggak diikuti, dia bakalan ditinggalkan. Jiwanya belum siap memiliki pengikut yang banyak. Oleh karenanya renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah antara Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam tatkala Nabi Khadir membunuh seorang anak kecil lagi bermain-main kemudian datang Nabi Khadir kemudian dipreteli kepalanya oleh Nabi Khadir alaihissalam maka diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam apa jawaban Nabi Khadir fa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak yang saya bunuh ini, kedua orang tuanya adalah orang beriman. Saya khawatir bahwasanya anak ini akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam apa? Kezaliman atau dalam kemaksiatan. Inna ma'amualakum wa fitnah. Sungguhnya anak-anak juga bisa jadi fitnah, bisa jadi fitnah seperti ini. Oleh karenanya seorang hendaknya dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Bisa jadi kalau kenikmatan yang dia hasati tersebut berpindah kepada dia, dia tidak bisa menegakkan syukur nikmat tersebut, maka dia terjerumus dalam kezaliman. Para hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama dari wasiat Nabi SAW, alaihi wasallam Dia mengatakan la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad menghasati. Karena hasad ini merupakan sumber banyak malapetaka dan merupakan api awal api dari segala macam permusuhan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Wala tanajashu. Dan janganlah kalian melakukan, saling melakukan najash. Najash adalah uh, tatkala terjadi jual beli misalnya di pasar. Kemudian ada seorang antum yang jual barang, datanglah orang mulai menawar barang tersebut. Sekian, sekian, sekian. Misalnya mobil lah, dia jual mobil. Saudara teman antum jual mobil, dia dia pasang harga pertama 100 juta. Terutama pas lelang. Maka datang orang 105 juta. Kemudian datang lagi 107 juta. Antum ingin agar dia untung banyak, antum bilang, "Saya 125 juta." Wah, orang-orang kaget. Padahal antum tidak ingin beli. Akhirnya orang lain terpancing, ini mau berani nawar 125 juta. Kalau gitu saya 126 juta. Akhirnya terjadi jual beli antara teman antum sama yang bayar 126 juta tersebut. Tatkala antum mengatakan saya beli 125 juta dengan bukan niat untuk membeli, maka disebut dengan najas. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini ya merugikan penjual, pembeli. Merugikan apa? Pembeli. Oleh karenanya orang yang melakukan najas ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia ingin menguntungkan menguntungkan penjual. Mungkin temannya dan yang lainnya. Yang kedua, dia bukan ingin menguntungkan penjual tapi ingin merugikan pembeli pembeli ini saya ingin rugikan dia. Maka tatkala dia tahu pembeli ini ingin beli barang sama seseorang, maka dia pura-pura tawar dengan harga yang tinggi supaya pembelinya mengeluarkan uang yang yang banyak. Dia ingin memberi kemudaratan kepada pembeli. Ini dilarang dalam syariat. Oleh karenanya Najash ya bisa karena ingin menguntungkan penjual dan bisa juga dalam rangka untuk merugikan pembeli atau dua-duanya sekalian menguntungkan penjual dan merugikan apa? pembeli. Bagaimana kalau terjadi jual beli ini? Ada seorang penjual jual barang. Kemudian ada seorang melakukan najas. Dia menawarkan dengan harga yang tinggi, ternyata dia tidak beli. Akhirnya orang lain terpancing. Orang lain terpancing. Dan ini, ya sering ini, orang-orang menjual lelang ini kerjasama sama penjahat. <laughs> Jadi dia jual harta ada penjahat berapa orang yang seakan-akan apa teman-temannya seakan-akan menggambarkan bahwasanya barang tersebut mahal. Oh saya sekian, oh saya sekian. Orang yang lain terpancing, waduh. Luar biasa orang rebut-rebutan. Padahal temannya semua dia sudah bayar sebelumnya. Kamu ini tawar sekian, apa tawar sekian, tawar sekian. Nah, ini orang para penjual yang lain, para calon pembeli, para calon pembeli ter terpedaya. Akhirnya rela membeli dengan harga yang yang mahal. Jika telah terjadi terlanjur terjadi jual beli seperti ini, bagaimana hukumnya dan ketahuan asalnya hukumnya haram seperti ini. Kalau ketahuan ternyata terjadi najas, maka kembali kepada pembeli dia boleh meneruskan jual belinya atau dia kembalikan itu hak dia karena dia yang dizalimi dia yang dizalimi kalau dia ridho dengan kezaliman tersebut dia tidak apa-apalah biar sekian tidak jadi masalah maka jual belinya berlanjut tetap yang melakukan najis tetap berdosa tetap berdosa karena menipu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala tabaghadu dan janganlah kalian saling bermusuhan ya janganlah kalian saling bermusuhan. Sama muslim berusaha untuk menghilangkan api-api permusuhan. Segala perkara yang bisa menyulut api permusuhan maka dihindari. Maka dihindari. Oleh karena saling mencintai di antara sama muslim merupakan ibadah yang luar biasa. Sallallahu alaihi mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Oleh karena saling mencintai di antara sama muslim ibadah yang mulia dan permusuhan di antara sama muslim adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebagaimana pernah saya sampaikan, dusta tidak diperbolehkan dalam syariat kecuali tiga. Dusta dalam peperangan, kemudian dusta karena perkataan antara suami istri yang menimbulkan rasa cinta di antara mereka berdua, dan yang ketiga dusta dalam rangka untuk mendamaikan dua yang bersengketa. Kenapa? Karena persengketaan dibenci dalam syariat. Kalau sudah bersengketa, satu orang dengan yang lainnya, maka musibah yang datang. Kalau satu dengan satu masih mending. Kalau satu punya bolo, satu punya bolo, kelompok dengan kelompok. RT dengan RT bermusuhan. Ya. Sama padahal sama muslim. Padahal sama muslim. Partai dengan partai bermusuhan. Padahal sama muslim. Yang ambil keuntungan apa? Orang kafir. Orang kafir yang mengambil keuntungan. Bermulanya dari mana? Dari hasad. Bermulanya dari hasad. Dia tidak pantas jadi pemimpin. Saya yang pantas. Dari hasad seperti itu. Seorang setiap orang memikirkan egonya sehingga mengorbankan Islam. Memikirkan egonya, saya yang harus jadi pemimpin, saya yang harus jadi didepankan, Islam yang jadi korban. Rakyat yang bingung jadi jadi korban. Oleh karena seandainya kalau permusuhan cuma satu dengan satu orang masih mending. Ini pun sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kelompok dengan kelompok, RT dengan RT, partai dengan partai, kabupaten dengan kabupaten, ya? Maka ini perkara yang hendaknya di, hindari. Segala perkara yang menimbulkan permusuhan, maka hendaknya di, dijauhi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Wala baru Dan janganlah kalian saling membelakangi diri. Seorang ketemu dengan temannya, maka dia pun balik belakang. Seakan-akan ketemu setan. Seakan-akan ketemu apa? Ketemu setan. Dan ini terjadi. Terjadi. Dia ketemu orang kafir masih bisa cuek. Masih bisa senyum sama orang kafir. Tapi terhadap saudaranya yang sama muslim, Terkadang dia sangat benci, sangat benci. Sampai ada yang tidak mau menyalami, tidak ada yang ada yang tidak mau menyalami, ketemu tidak mau menyalami. Kenapa hukum asal, asalnya karena hasad? Terkadang demikian, ustadznya hasad sama ustadz yang lain. Cuma hasad tersebut dibungkusi dengan macam-macam. Oh ini adalah perkara manhaj. Oh ini adalah perkara agama. Kita benci saudara kita karena Allah, bukan mencintai karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberi salam kepada saudaranya. Sampai ada teman saya yang menyalami saudaranya, Assalamualaikum tidak dijawab. Assalamualaikum tidak dijawab. <laughs> Dia kencingin motor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terpaksa dijawab Waalaikumsalam. Ya akhi, apakah seperti ini yang di kehidupan kaum muslimin? Ya sampai salam saya tidak mau, mau menjawab salam tidak mau. Permasalahan dipermasalahkan permasalahan sepele. Kalau selainnya permasalahan syirik, permasalahan bid'ah yang yang disepakati oleh para ulama ini perkara masalah khilafiyah, perkara perkara-perkara sepele yang dibesar-besarkan oleh syaitan. Dibesar-besarkan oleh oleh syaitan. Yang kebanyakannya muncul karena hasad. Hasad yang dihiasi dengan berbagai macam hiasan. Sehingga orang yang tatkala mempraktekkan hal ini tidak ingin, tidak ingin menyalami atau tidak membalas salam seakan-akan karena agama, karena Allah. Oleh karena Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, kebanyakan hajar boykot yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman beliau, beliau menyimpulkan demikian. Kebanyakan hajar, praktek boykot, tidak memberi salam, tidak menjawab salam, kebanyakannya dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala tapi karena urusan duniawi yang dibungkus dengan dengan agama, yang dibungkus dengan agama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wala yabi' ba'dhukum 'ala bai'i ba'd." Dan janganlah salah seorang dari kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Bagaimana bentuknya? Begini bentuknya. Contohnya, seorang sudah sepakat sama orang lain akan membeli barang. Saya akan beli rumah kamu, kita ketemu tiga hari lagi. Rumah kamu berapa kamu jual? Saya jual rumah saya 250 juta. Tapi tiga hari lagi kita ketemu. Rupanya ada seorang lain yang mendengar jual beli ini. Maka dia mau menawarkan rumah dengan tipe yang sama dengan harga yang lebih murah. Sebelum datang jatuh tempo tiga hari, dia datang menemui calon pembeli ini. Kamu mau, mau jual beli rumah dari si Fulan, oh kemahalan, beli sama saya aja. Beli sama saya aja, lebih apa? Lebih murah. Padahal orang tersebut tidak menipu, dia jual dengan harga apa yang? Harga yang pasaran, harga yang pasaran. Berbeda kalau dijual dengan harga yang di luar pasaran, maka si fulan hanya menasihati, "Oh, kamu tertipu. Itu terlalu mahal." Tapi kalau dia jual dengan harga pasaran, kemudian si fulan akhirnya menawarkan penjualan dia yang lebih murah di sedikit saja. Ini tidak diperbolehkan. Kecuali kalau sudah terjadi dia tidak setuju, lain cerita. Kalau kemudian dia sudah menawarkan kemudian tidak cocok, maka silakan dia masuk dalam penjual beli jual beli tersebut. Adapun saudaranya masih belum bertemu, masih belum uh, ini maka kemudian dia masuk dalam jual beli tersebut, maka ini bisa menimbulkan permusuhan. Seandainya penjual tersebut tahu bahwasanya dia masuk dalam urusan mereka berdua, maka penjual tadi akan marah dan akan menimbulkan permusuhan di antara mereka berdua. Sebagaimana juga yang lebih parah, seorang uh, sudah terjadi jual beli dan sudah sah. Sudah terjadi jual beli dan sudah sah. Sudah sama-sama ridho. Kemudian datang orang yang mengatakan, kenapa kamu beli dari dia mobil? Beli dari saya mobil, lebih murah. Akhirnya dia pun membatalkan perjual jual beli tersebut. Dan ini merugikan penjual. Merugikan apa? Penjual. Terkadang uangnya sudah terlanjur dipakai. Terkadang tadinya ada pembeli lain, akhirnya jadi gagal gara-gara dia beli. Setelah dia beli, dia batalkan. Gara-gara apa? Ada masuk orang ketiga yang menjual di atas penjualan saudaranya. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat dan hukumnya haram. Ya, demikian juga wala yusawimil muslim ala saumi akhihi. Seorang tidak boleh menawar di atas penawaran saudaranya. Ini pun tidak boleh. Seorang sedang menawar barang kemudian sudah kelihatan setuju. Tahu-tahu misalnya berapa mobil ini sudah saya beli saya, uh, kamu jual berapa? 20 ribu. Ya, saya setuju, dengan apa? 20 juta atau 100 juta. Mobil jual berapa? 100 juta. Saya setuju. Oke. Okay. Setuju dengan penawaran tersebut meskipun belum terjadi apa? Transaksi. Besok kita datang. Ternyata ada orang datang mengatakan kepada penjual, saya mau beli dengan harga 120 juta. Lebih mahal daripada orang tadi. Ini berarti apa? Menawar di atas penawaran apa? Saudaranya. Kalau tadi menjual di atas penjualan saudaranya, enggak. Sekarang menawar di atas penawaran saudaranya. Ini pun hukumnya haram. Demikian juga kata Nabi SAW, وَلَا يَخْتِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِتْبَةِ أَخِيهِ Seorang tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya, tidak boleh. Ini tatkala kata para ulama, tatkala kelihatan sudah mulai cenderung lamaran tersebut seorang laki maju kepada keluarga eh, wanita, kemudian mulai mulai cocok, mulai pembicaraan masalah mahar, ini berarti sudah ada ada ada con ada kecondongan. Kalau sudah bicara mulai mahar, maharnya berapa, kira-kira kamu kasih mahar berapa, kira-kira pernikahannya di mana. Pembicaraan ini menunjukkan calon mertua sudah mulai setuju dengan apa? Dengan uh, eh, laki yang melamar. Maka tatkala demikian maka tidak boleh orang lain kemudian datang mengatakan saya kasih mahar lebih tinggi, saya lebih tampan, saya lebih ini, lebih kaya. Maka ini namanya melamar di atas lamaran saudaranya. Ah ini jadi gagal lah yang pertama. Jadi terjadi kasus-kasus seperti ini. Kita hadapi sendiri bagaimana seorang ikhwan yang dia melamar di atas lamaran saudaranya. Bermusuhan sampai sekarang. Padahal sama-sama ngaji, sama-sama jenggotan. <laughs> Artinya sama-sama sama-sama tahu agama. Tapi masalah ini tidak bisa jadi disepelekan. Bermusuhan sampai sekarang. Sampai detik ini bermusuhan. Oleh karenanya eh, masalah seperti ini jangan disepelekan dan permusuhan dibenci. Dibenci dalam syariat. Nabi SAW mengatakan selanjutnya, Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadikanlah kalian jadilah kalian ikhwana e, ibadallahi ikhwana, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kita berusaha bersaudara dengan yang lainnya, menjaga perasaannya. Kemudian kata Nabi SAW, Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim saudara bagi yang lainnya. Ya, la yazlimuhu. Jangan dia zalimi saudaranya. Jangan dia zalimi. Jauhilah segala kezaliman terhadap saudara. Wala yakhzuluhu dan jangan dia tinggalkan, telantarkan. Khuzlan artinya seorang saudara tatkala membutuhkan bantuan kita, tatkala dia lagi butuhkan bantuan kita, kita tinggalkan, kita cuekin. Ini adalah kita melakukan khuzlan kepada dia. Ini dilarang dalam syariat. Saudara kita tatkala butuh bantuan, mendesak maka kita berusaha membantunya. Butuh pertolongan maka kita berusaha menolongnya, bukan malah kita tinggalkan. Ya, apalagi sebelumnya kita telah berjanji akan menolongnya, ternyata kita berkhianat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala yakzibuhu, dan jangan dia mendusta, berdusta kepadanya. Wala yahkiruhu. Perhatikan ini. Kata Nabi, jangan dia hina saudaranya. Jangan dia rendahkan saudaranya. Nabi mengatakan, atakwa hahuna. Bahwasanya ketakwaan di sini, di dada. Sampai tiga kali Nabi mengatakan, atakwa hahuna, atakwa hahuna, atakwa hahuna. Seorang jangan sampai merendahkan orang lain. Kenapa dia merendahkan saudaranya? Apakah dia merasa lebih bertakwa daripada saudaranya? Ini seorang tidak akan pernah tahu apakah dia lebih bertakwa dari saudaranya, belum tentu. Karena seorang hanya bisa menilai zahirnya. Antum sekarang misalnya, sholat lima waktu di masjid terus, sementara saudara antum mungkin sholatnya di rumah. Antum menghina, merendahkan dia. Belum tentu antum lebih bertakwa daripada dia. Taruhlah dia salah, dia sholat lima waktu di rumah, tidak ke masjid. Bisa jadi ada amalan-amalan dia yang luar biasa yang tidak tahu. Misalnya dia tidak pernah hasad. Luar biasa amalan tidak pernah hasad. Seorang dijamin masuk surga gara-gara tidak hasad. Atau ternyata dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia mungkin sholat jamaahnya pas-pasan. Tetapi baktinya kepada orang tua luar biasa. Ada amalan lain yang lebih lebih hebat yang antum tidak ketahui. Oleh karenanya kenapa antum merendahkan dia? Kata Nabi, atakwa ahuna, Takwa tempatnya di hati. Apa sebab antum untuk merendahkan dia? Apakah antum tahu bahwasanya takwa antum lebih hebat daripada dia? Padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karenanya tatkala Al Hasan Al Basri ditanya tentang makna zuhud, maka Al Hasan Al Basri mengatakan zuhud adalah seorang keluar dari rumahnya dia dan dia tidak bertemu dengan seorang pun kecuali dia menganggap orang tersebut lebih baik daripada dirinya. Inilah zuhud yang hakiki. Dia tidak merasa dirinya tinggi. Dan ini kenyataan, kita tidak pernah tahu bagaimana ukuran kadar keimanan orang yang kita ketemui. Kita enggak karena kita hanya bisa menilai zahirnya. Adapun batin seorang kita tidak tahu. Kalau antum tahu bahwasanya takwa antum lebih tinggi daripada dia, itu pun tidak pantas bagi antum untuk merendahkannya. Bagaimana lagi kalau antum tidak tahu takwa antum lebih tinggi daripada takwa takwa dia? Oleh karena tidak ada sebab bagi antum untuk merendahkan saudara antum. Bolehlah antum orang yang rajin ikut pengajian. Bolehlah antum masya Allah penampilannya islami. Bolehlah antum misalnya uh, sholatnya luar biasa. Sementara saudara antum tidak seperti itu. Tapi antum jangan rendahkan. Belum tentu. Antum lebih bertakwa daripada dia. Belum tentu. Belum tentu. Keikhlasan antum tidak tahu. Antum tidak tahu kadar keikhlasan antum jika dibandingkan dengan keikhlasan dia. Lihat bagaimana seorang bisa masuk surga gara-gara menghilangkan gangguan dari jalan. Kenapa keikhlasannya? Bagaimana seorang wanita yang kemudian minumkan air kepada seekor anjing dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya at-taqwa hahuna. Takwa tempatnya di hati. Karenanya jangan sampai antum merendahkan orang lain. Sesama saudara muslim. Kemudian kata Nabi SAW menegaskan. Bihasbi imri'im minal syarri an yahkira akhahul muslim. Bihasbi imri'im minal syarri an, yahkar, an, yahkaru, an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang melakukan keburukan jika dia merendahkan saudaranya. Cukup ini merupakan keburukan. Seandainya tidak dia zolimi. Seandainya tidak dia gibahi seandainya tidak dia pukul, tidak dia ambil hartanya. Cukup dia merendahkan saja, ini sudah buruk kata Nabi SAW. Tidak pantas seorang merendahkan orang lain. Oleh karena ikhwan, ini sangat penting tatkala uh, dalam bentuk kerjasama. Kita disuruh berusaha untuk kerjasama di antara sama muslim. Oleh karena Nabi SAW mengajarkan bagaimana sholat berjamaah, rapi, ya. ada pimpinannya, ada imamnya, maka yang lain berusaha untuk taat. ya ada kerjasama, terutama dalam satu pondok misalnya, dalam satu sekolah, dalam satu yayasan, maka ini jangan sampai ada sikap merendahkan kepada yang lain. Masing-masing dari anggota yayasan, masing-masing dari anggota pondok, masing-masing dari anggota misalnya perkumpulan menghargai yang lain dan merasa bahwasanya saudaranya punya andil, punya peran dalam berkembangnya yayasan ini, dalam berkembangnya sekolah ini. Ya. Seorang mudir, seorang direktur juga menghargai tukang sapunya misalnya. Kalau nggak ada tukang sapu bagaimana pondok ini? Dia menghargai semua kerjaan ya segala lini dalam pondok tersebut. Dan ini sangat penting dalam kerjasama. Namun kalau sudah timbul apa sih kerjaan dia? Nah, ini kalau sudah timbul seperti ini bisa menimbulkan apa? Kerusakan dan hilangnya kesolidan dalam dalam kerjasama. Oleh karenanya merupakan keburukan seorang menendahkan saudara yang lain. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap Muslim diharamkan bagi yang lain untuk menumpahkan darahnya, darah saudaranya, untuk merampas harta saudaranya dan untuk menjatuhkan harga diri saudaranya. Ya ikhwan, perkataan ini disampaikan oleh Nabi SAW tatkala haji wada. Nabi SAW mengatakan, Al-Muslim alal Muslim haram. Seorang Muslim terhadap Muslim yang lain haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Darahnya haram, hartanya haram, tidak boleh diambil, dan harga dirinya. Orang mungkin tidak membunuh saudaranya, mungkin. Orang mungkin tidak mencuri saudaranya, tapi sering menjatuhkan harga diri saudaranya. Ingat sebagaimana darah tidak boleh ditumpahkan, hukumnya haram. Sebagaimana harta tidak boleh dicuri, hukumnya haram. Demikian juga harga diri tidak boleh dijatuhkan, hukumnya haram. Seorang tidak boleh sengaja menjatuhkan harga diri saudaranya. Kita lanjutkan hadis berikutnya masih ada waktu, hadis yang ke-36. Hadis yang cukup panjang, insyaallah kita jelaskan secara singkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Barang siapa yang meringankan ya beban atau penderitaan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya, penderitaannya di akhirat kelak pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan seorang yang kesulitan dalam bayar utang, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi makan al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu, menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wa ma qaumun fi baitin min buyutillah yatluna Allah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum mereka duduk di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'an, kemudian mempelajari isi Al-Qur'an, illa nazalat alaihi musakinah kecuali akan turun kepada mereka ketenangan wa ghasyiyatuhumur rahmah dan akan diliputi oleh rahmat wa hafat bihim hafathumul malaikah dan para malaikat akan meliputi mereka wa dzakarahumullahu fi man indah dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala wa man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh barang siapa yang amalannya lambat maka nasabnya tidak akan mempercepat dia hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang panjang ini menjelaskan tentang kaidah yang sangat agung al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagai contoh Nabi mengatakan, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim di dunia, seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitan tersebut di akhirat pada hari kiamat. Dan tentunya kesulitan yang dihadapi di akhirat kelak jauh lebih sulit daripada di dunia. Di dunia kesulitan apa sih? Nah, sulit sesulit apapun masih bisa dihadapi oleh seorang muslim. Tapi penderitaan dan kesulitan di akhirat maka sangat berat. Dan al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa yang meringankan penderitaan seorang, meringankan kesulitan seorang, Allah akan ringankan kesulitannya di akhirat. Barang siapa yang menghilangkan secara sempurna kesulitan seorang, Allah akan hilangkan juga kesulitannya secara sempurna di akhirat kelak. Dan kita tahu bahwasanya kondisi di akhirat bukanlah perkara yang mudah. Di padang mahsyar perkaranya sudah sulit. Matahari diturunkan dengan jarak, dengan jarak satu mil, sangat panas manusia bercucuran keringat dan terlalu banyak kesulitan dihadapi pada di akhirat kelak. Di kuburan sudah kesulitan, kemudian tatkala dibangkitkan dalam keadaan sulit, dihisap oleh Allah dalam keadaan sulit, ditimbang oleh Allah dalam keadaan sulit, ya. berjalan di atas sirat juga dalam keadaan sulit. Oleh karenanya barang siapa yang meringankan kesulitan saudaranya di dunia, Allah akan ringankan kesulitannya di akhirat. Dan barang siapa yang menghilangkan kesulitan tersebut, Allah akan hilangkan kesulitannya di di akhirat. Dari sini para hadirin rahmati Subhanahu wa taala, seorang berusaha tatkala membantu orang lain, ya, Cari saudara-saudaranya yang benar-benar dalam keadaan kesulitan. Artinya e, berusaha cari yang semakin dalam keadaan sulit, semakin berusaha kita bantu. Ya, karena saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Ada yang kesulitannya sangat parah, ada yang sangat berbahaya, ada yang sangat apa namanya gawat. Maka kita berusaha menghilangkan kesulitan. Semakin gawatnya kesulitan yang dia hadapi, maka semakin besar kesulitan yang akan diangkat oleh Allah dari kita pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi SAW, Wa man yasara ala mu'sirin Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan seorang yang mu'sir, seorang mu'sir adalah seorang yang terlilit utang. Dan dia sulit untuk membayar hutang tersebut. Dia tidak punya uang untuk bayar hutang. Misalnya dia hutang sama kita, maka apa yang kita lakukan? Kita tagih, biasa. Kita boleh menagih hutang kita dan ini tidak tercela. Bahkan seorang yang memiliki orang lain berhutang sama dia, maka hendaknya dia tagih, jangan dibiarkan tidak ditagih. Di antara kebaikan kita kepada dia kita tagih. Karena kalau dia tidak ditagih, ya, maka akan jadi beban bagi dia di akhirat kelak. Jadi beban bagi dia di akhirat kelak. Oleh karena jangan pernah malu untuk menagih hutang. Yang jadi masalah kesalahan dari dua belah pihak. Yang berhutang cuek-cuek saja seakan-akan tidak punya hutang. Ketemu senyum-senyum saja, ya. Kayak nggak ada masalah. Terus yang punya yang yang yang si piutang juga tidak pernah nagih, nggak enak terus. Waduh saya mau nagih nggak enak. Eh. Akhirnya dua-duanya ini hutang tidak terbayarkan. Salah dari dua belah pihak. Yang menghutangkan juga tidak pernah nagih karena malu. Yang berhutang juga cuek seakan-akan tidak punya masalah. Oleh karenanya harus dirubah kebiasaan seperti ini. Di antara hal yang sering salah dilakukan oleh para ikhwan, saya tidak mengatakan kepada orang umum, bahkan orang umum mungkin praktekan. Banyak para ikhwan tatkala berhutang tidak dicatat. Padahal dicatat hukumnya sunnah. Dapat pahala bukan karena bukan karena saya percaya sama kamu enggak, meskipun percaya catat. Bahkan Allah menurunkan ayat tentang masalah dain, utang piutang ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Di, di, peng, di penghujung surat Al-Baqarah. Karena tidak dicatatnya ini, ini jadi masalah nanti kadang-kadang. Kenapa tidak tercatat sehingga tidak tercatat seakan-akan tidak ada. Tapi kalau dicatat, kamu simpan selembaran, saya kopi selembaran, bawa kopinya. Taruh di dompetmu. <laughs> ini setiap hari buka dompet, wah saya punya hutang. <laughs> Jadi ingat. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang. Oleh karenanya berusaha tatkala ya meskipun apalagi orang baru kita, baru kenal tidak pernah berinteraksi keuangan sebelumnya. Nah, beda kalau saudara kita yang mungkin sering berinteraksi keuangan, kita sudah tahu amanahnya, itu pun tetap disunahkan untuk dicatat. Apalagi kita baru kenal, biasanya kenal pengajian, baru interaksi keuangan sekarang, maka jangan lupa untuk dicatat. Kalau perlu ada materi, bila, bila perlu lebih baik. Ini dianjurkan dalam Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu jangan malu untuk menagih. Jangan malu untuk menagih. Kalau ternyata saudara kita ya kelihatan hidupnya tentram, kemudian uangnya ada, maka kita tagih. Itu hak kita. Tapi kalau ternyata kita tagih dalam keadaan sulit, ya namanya orang, namanya saudara kita dalam keadaan sulit. Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisara wa antasaddaqu khairul lakum." Kalau kita mau nagih saudara kita di dalam keadaan sulit, maka Allah berikan dua pilihan. Zu usratin fanadhiratun ila maisara. Kalau dia dalam keadaan sulit, maka pilihan pertama atau di antara satu, satu dari dua pilihan, tunggulah sampai dia dalam keadaan lapang. Kita tunda, ya sudah. Jatuh temponya bulan ini kita tunda dua bulan lagi. Kata dia, insya Allah dua bulan lagi saya dapat rezeki. Ya sudah, tidak apa-apa. Dua bulan lagi baru kamu lunasi. Atau yang lebih baik, kata Allah, wa saddaku khairul lakum. Dan kau sedekahkan lebih baik. Kau sedekahkan lebih baik. Ya sudah, saya lunaskan sudah. Subhanallah. Betapa bahagianya orang terlilit utang, tiba-tiba dia mengatakan, Ya ikhwan, orang antum saya rasa sebagian antum sudah pernah merasakan atau kebanyakan kita pernah merasakan bagaimana sedihnya orang yang berhutang. Ya, kecuali orang yang cuek ya. Bagaimana kalau saya mati utang saya belum dibayar? Pening dia mikirkan utang dia. Bagaimana saya bisa melunasi utang? Bagaimana muka saya saya taruh di depan saudara saya sementara saya belum utang? Dan banyak orang akhirnya tatkala berutang terjerumus dalam dosa-dosa, sering bohong. Oh ya saya akan bayar besok ternyata enggak. Oh, saya mau bayar sekian, ternyata kurang daripada yang dijanjikan. Dalam hadis disebutkan hal ini. Orang yang berutang terjerumus dalam apa? Kedusan-kedusan. Tatkala seorang dalam keadaan sulit, utangnya banyak, tahu-tahu anaknya sakit. Kemudian antum datangnya sudah, utang saya lunasi, tidak jadi masalah. Nih, buat anakmu, betapa bahagia dia. Betapa gembiranya dia. Minimal kalau antum tidak melunaskan hutang antum, tidak antum ikhlas. ikhlaskan, antum bilang ya sudah, nanti kalau antum lapang, antum baru bayar. Ya. Mereka seorang tatkala berhutang, ingat, dia ya juga akan disidang oleh Allah, dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia niatkan untuk membayar. Jangan dia mengambil uang harta orang lain dalam rangka niat untuk tidak di, dibayar. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang uh, memberi keringanan kepada orang yang berutang kepada dia, maka Allah akan meringankan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Ya ikhwan, manusia ada dua model. Ada seorang, model pertama seorang dikenal dengan baik. Orang ini baik, secara umum dia baik. Rajin ke masjid, rajin sholat, rajin baca Quran. Orang ini soleh, orang soleh. Ya. Maka orang seperti ini kalau dia melakukan kekurangan, melakukan kesalahan, dan kebetulan mata kita melihat kesalahan yang dia lakukan, atau sampai kepada kita berita kesalahan yang dia lakukan, maka tidak boleh kita umbar aib dia. Pertama tidak boleh kita umbar. Yang kedua kalau kita tutup maka aib kita kita juga punya aib banyak. Kebetulan saja tidak ketahuan. Kalau kita tutup aib dia maka Allah akan tutup aib kita di dunia sebelum di akhirat. Dan di akhirat kita lebih butuh untuk ditutup aib aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Model orang kedua, orang yang tidak malu melakukan kemaksiatan, bermujaharah menampakkan kemaksiatan yang dilakukan, di hadapan banyak orang, maka orang seperti ini tidak perlu kita tutup apa? Aibnya. Tidak perlu. Terutama kalau kita menutup aibnya akan bisa menimbulkan bahaya. Kita ceritakan aibnya kalau memang ada maslahatnya. Tapi kita berbicara tentang saudara kita sama muslim yang kita tahu bahwasanya asalnya orang ini orang baik, terkadang melakukan kesalahan. Orang pasti punya kesalahan ya ikhwan. Ada orang luar biasa baca Qur'annya luar biasa. Kemudian sodakanya luar biasa, tapi dia lemah dalam masalah wanita. Jatuh dalam masalah wanita. Dia tidak bisa jaga pandangannya. Dia punya hubungan dengan perempuan yang tidak halal bagi dia. Ada orang lemah dari sisi ini. Maka bukan bukan tugas kita kemudian mengumbar aib dia. Oh, orang itu percuma sholat, percuma jenggotnya panjang tapi tidak bisa tundukkan pandangannya. Ya, dia punya kelemahan di sisi ini. Sebagaimana antum punya kelemahan di sisi yang lain. Ada orang punya kelemahan juga dalam masalah uang misalnya. Masalah uang. Dia masuk dalam hal yang lain, dia amanah. Tapi dalam masalah uang dia sulit untuk untuk bisa amanah. Terkadang dia hutang tidak dibayar, ditunda, maka bukan saatnya antum untuk mengumbar ya keburukan-keburukan dia. Kecuali kalau penipu, memang pemain pinjam uang nggak pernah bayar, pinjam sini, pinjam sini, pinjam terus yang nggak pernah bayar dan memang tidak punya niat membayar, maka orang seperti ini perlu diperingatkan. Oleh karena para hadis matilah subhanahu wa taala, barang siapa yang membuka eh, menutup aib seorang, maka Allah akan tutup aibnya. Sebaliknya barang siapa yang buka aib saudaranya dan ini terjadi ikhwan. Orang yang hobinya cari aib saudaranya. Di benar-benar ditelusuri. Ditelusuri Facebooknya. Ditelusuri tulisan-tulisannya. Benar-benar dicari. Bukan aib yang tersebar orang semua tahu. Eh, ini tidak apa-apa kita kita bantah sebagai dalam bentuk nasihat. Tapi enggak dicari-cari telusuri. Dicari hubungan dia dengan si fulan, dicari benar-benar dicari kemudian dibongkar. Maka ini tidak diperbolehkan. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia sembunyi dalam rumah ibunya. Di dunia, terlebih lagi di di akhirat. Dan terlalu banyak kenyataan yang kita lihat seperti ini. Orang-orang yang mencari aib saudaranya, Allah bongkar dia. Sebelum dia meninggal dunia, Allah sudah bongkar aibnya. Allah sudah bongkar aibnya. Terlebih lagi di di akhirat kelak. Oleh karena sungguh aneh orang yang hobi makan daging saudaranya, menggibah saudaranya. Ya. Karena kita tahu gibah artinya memakan daging saudara. Dia tidak mau makan bangkai sapi, tidak mau makan bangkai kambing, tapi kalau bangkai saudaranya dia hobi. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi auni al-'abdi makan al-'abdu fi auni akhihi." Ini yang lebih umum lagi. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba menolong saudaranya. Ini umum. Apapun yang kita bantu kepada saudara kita, yakinlah ada balasannya yang janjikan siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bantu apapun, umum, bukan masalah hutang, bukan masalah kesulitan. Apa saja yang kita bantu, meskipun hanya sedikit, bantu kering, bantu kesulitan dia, yakinlah Allah akan bantu kita suatu saat di dunia sebelum lagi di di akhirat. Oleh karena tidak ada perbuatan ma'ruf yang sia-sia. Wa may ya'mal mithqala darrotin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebajikan meskipun sekecil apapun dia akan melihat balasannya di akhirat. Allah akan balas dia di dunia sebelum di di akhirat. Allah akan bantu dia di dunia sebelum di akhirat. Jangan pernah menyepelekan bantuan meskipun sedikit. Jangan pernah menyepelekan bantuan meskipun sedikit karena Allah akan bantu seorang yang membantu saudaranya. Setelah itu Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa Allah menyebutkan tentang menuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga? Kata para ulama, karena jalan yang tercepat untuk menyampaikan ke surga adalah jalan menuntut ilmu. Jalan yang tercepat untuk menyampaikan seorang menuju surga adalah jalan menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Dan seorang akan mengetahui pintu-pintu keburukan. Banyak orang yang ingin berniat baik, ingin melakukan kebaikan, namun dia tidak tahu pintu-pintu kebaikan. Orang yang menuntut ilmu dia tahu, oh ternyata amalan ini pahalanya luar biasa. Oh ternyata ini pahalanya luar biasa. Dengan apa? Dengan belajar. Maka dia bisa banyak melakukan kebaikan. Oleh karenanya, jalan termudah untuk menyampaikan seorang dalam surga adalah menuntut ilmu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang duduk di masjid, membaca Al-Quran, kemudian pelajari isi Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, Illa nazarat alaihimus sakinah. Ketenangan akan turun kepada mereka. Kemudian rahmat Allah akan turun kepada mereka. Kemudian malaikat akan bersama mereka dan Allah akan muji-muji mereka di hadapan para malaikat. Kemudian di akhir hadis kata Nabi SAW, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya lambat, maka dia tidak akan dipercepat dengan nasabnya. Ya, karena keutamaan seorang adalah dengan ketakwaan. Ini akramakum indallahi atqakum. Seorang bukan mulia dengan nasabnya. Percuma kalau seorang memiliki nasab yang mulia, kemudian ternyata tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya uh, uh, uh, penyair mengatakan la amrullah mal insanu illa bidinihi atau la amruka inna mal insanu illa bidinihi. Ya. Tidaklah seorang kecuali dengan agamanya. Wala tatruki taqwa ittikalan ala nasabi. Oleh karenanya seorang jangan meninggalkan ketakwaan karena bersandar kepada nasabnya. Kemudian kata penyair tersebut, waqad eh, rafa al-Islam Salman al-Farisi waqad wada'a asyirku an-nasiba Aba Sungguhnya Islam telah mengangkat Salman al-Farisi. Salman al-Farisi dari Faris. Tidak memiliki nasab yang mulia. Namun kata Nabi SAW, Salman minna ahlil bait. Salman termasuk ahlul bait. Ya. Padahal dia orang yang tidak punya nasab, bukan orang Arab. Tetapi dengan karena dia masuk Islam ditinggikan, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, waqad wada'a syirku an-nasiba Abu Sebaliknya Abu Lahab yang memiliki nasab yang tinggi, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi terhina dan dimasukkan dalam neraka jahanam ya meskipun nasabnya tinggi kenapa gara-gara terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karenanya para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, percuma kalau kita berbangga dengan nasab, saya keturunan ini, saya keturunan anu, akan tapi ternyata ya amalan kita tidak mendukung. Seorang dinilai dengan amalannya. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallah taala alam bisawab. Silakan. Silakan. Terus? uh, saya membeli ada seorang membeli mobil untuk dagang. Ternyata uangnya nggak cukup, akhirnya ngambil uh, pinjaman di bank, pinjaman riba maksudnya, bank konvensional. Bagaimana kafarahnya? Jawabannya ini adalah praktek riba dan sebagaimana kita tahu Jabir bin Jabir bin Abdullah mengatakan La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibah wa katibahi wa syah wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Dan yang memberi makanan, nasabahnya juga dilaknat. Yang mencatatnya, yang menjadi dua saksinya, di semuanya dilaknat dan Nabi mengatakan seluruhnya sama. Oleh karenanya, baik pihak bank konvensional maupun nasabah yang pinjam duit sama-sama terlaknat dan derajatnya sama. Kalau dia tidak pinjam duit, maka bank konvensional tidak akan makan riba. Ya, saling bekerja sama dalam al-ithmi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Orang yang sudah terlanjur seperti ini, maka eh, segera dia lunaskan. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin dia apa namanya? kembalikan, sudah nggak mustahil dia kembalikan. Sudah terkena terjebak dengan apa namanya? sistem. Maka segera dia kembalikan agar bunganya tidak bertambah-tambah lagi. Dia menempuh kemudaratan yang lebih ringan dan dia hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena riba dosa besar. Riba dosa besar. Ini dosa yang disepelekan oleh banyak orang. Ya. Riba kelihatannya tidak mendolimi, tapi dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Meskipun dia terdolimi, dia juga berdosa. Meskipun yang mendolimi adalah pihak bank, ya, bank pihak bank tidak merasa mendolimi. Dia saya bantu dia kok. Saya bantu dia kalau saya nggak pinjam dia nggak bisa beli mobil. Dia tidak merasa mendolimi. Padahal dia mendolimi karena dia mengambil yang lebih banyak daripada pinjaman. Oleh karena tidak ada jalan lain kecuali bertobat kepada Allah dan segera melunaskan hutangnya. Ada lagi yang bertanya? Saya persilahkan. Silakan. Terus. Uh, kalau seorang minjam uang dari saudaranya, kemudian dia pinjam uang tanpa ada perjanjian sebelumnya, kemudian setelah itu tahun berikutnya dia kasih dengan berlebih, kalau tidak tanpa perjanjian maka tidak jadi masalah semacam hadiah. Tapi jadi masalah kalau ada isyarat sebelumnya atau ada perjanjian, perjanjian tersebut baik secara tertulis maupun isyarat, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Maka tidak diperbolehkan. Karena asalnya Utang piutang dibangun di atas tolong menolong, bukan mengambil keuntungan dari saudara. Tapi kalau tidak ada perjanjian, maka tidak mengapa menerima hadiah dari orang tersebut. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Apa, apa, apa, apa? Eh, cuma bedanya cuma baik Allahumma umrah an fulan. Kalau untuk orang lain, kalau untuk diri sendiri dia mengatakan baik Allahumma umrah. Ya, syiarnya demikian, baik Allahumma umrah. Tapi kalau untuk orang lain dia mengatakan baik Allahumma umrah an fulan. Ya. Antas an siapa misalnya an ummi, an abi atau sebutin namanya an fulan bin fulan, ya jadi masalah. Seandainya dia tidak ucapkan pun uh, uh, apa namanya dalam hati sudah sah. Yang paling utama adalah di hati. Tapi kalau bisa diucapkan maka itu yang terbaik. Ada lagi? Silakan lagi Pak. Silakan. uh, uang lebih mana utama uh, uangnya dijadikan amal jariah atau buat umroh ya. Ya perkaranya insya Allah kalau lebih baik mana Allah alam bisawab, dua-duanya baik ya. Kita juga ingin dosa-dosa kita diampuni dengan apa? Umrah. Kalau kita bisa punya duit lebih, alhamdulillah umrah sekalian punya amal jariah ya. Ya, ya insya Allah dua-duanya baik ya. Saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih terbaik karena untuk menilai suatu ibadah baik terlihat dilihat dari suatu suatu kondisi dan situasi. Terkadang sebagian ulama mengatakan berinfak lebih baik terutama dalam kondisi misalnya paceklik maka seorang tunda umrahnya, umrahnya misalnya, karena dia tidak punya uang kecuali buat umrah, maka um, uangnya untuk apa? Untuk orang-orang sedang kelaparan, ini, ini dari sisi ini. Kalau ternyata tidak ada kondisi seperti itu, maka seorang umrah juga utama karena dia mengunjungi kota suci, dia ingin mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah, dia ingin dosa-dosanya diampuni dan ini juga merupakan ibadah yang mulia. Oleh karenanya dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa dua-duanya itu yang terbaik. Ada yang bertanya? Eh, badal umrah uh, diperbolehkan dan ini ijma ulama ya bahwasanya boleh badal haji maupun badal umrah akan tapi ada syaratnya syaratnya orang yang dihajikan atau di, diumrohkan uh, eh, tidak mampu lagi untuk umrah tidak mampu pertama sudah meninggal dunia atau belum meninggal dunia tapi dalam keadaan sakit parah tidak mungkin naik pesawat tidak mungkin naik kendaraan ya yang sakitnya tidak mungkin diobati atau secara kedokteran tidak mungkin sembuh lagi misalnya sudah sangat tua atau sakitnya komplikasi jantungan, gula dan macam-macamnya kemungkinan tidak bisa sembuh lagi, maka meskipun dia masih hidup, kalau dia punya uang maka dia suruh orang untuk hajikan dia. Dia suruh orang untuk untuk hajikan dia supaya uh, tanggungan dia gugur. Allah alam hadis tersebut hadis Ummu Habibah man shalla sinta asyrata raka'atan fil yaumi wa laila banallahu bihinna baitan fil jannah barang siapa yang salat 12 rakaat min ghairi fardhah bukan salat wajib 12 rakaat dalam sehari dan semalam maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga para ulama tatkala menjelaskan hadis ini mereka menjelaskan yang maksud, adalah sunnah rawatib bukan sunnah secara umum tapi salat sunnah sunnah apa rawatib ya yang menyertai sebelum dan sesudah salat fardhu Barang siapa yang muadzabah senantiasa berkesinambungan untuk melakukan salat 12 rakaat ini maka akan dibangunkan baginya rumah atau istana di surga. Ada lagi yang bertanya? Tidak bisa diusir bulannya. Terus Eh, kasusnya seorang wanita dalam keadaan haid. Saya ingatkan seorang wanita yang haid di Madinah, kalau dia ingin umroh, dia dia dia, dia punya dua pilihan. Menggagalkan umroh atau ingin umroh. Misalnya dia haid di Madinah. Kalau menggagalkan umroh juga boleh bagi dia menggagalkan umroh, tidak jadi umroh. Dan insya Allah dia dapat pahala niat. Ya, pahala sudah berusaha, jadi sudah berusaha, sudah keluarkan uang, sudah berangkat. Atau cara kedua, dia tetap berumrah, dan orang yang haid tetap melaksanakan ihram. Jadi mikotnya di Madinah. Mikotnya di Madinah meskipun dalam keadaan apa? Haid. Maka aturan-aturan larangan-larangan umrah tetap tidak boleh dia lakukan seperti tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh uh, misalnya pakai kaos tangan, tidak boleh pakai cadar. Ini tak berlaku, tidak boleh misalnya mandi dengan uh, sabun yang beraroma wangi, ini tidak boleh dia lakukan. Dan dia terus dalam keadaan umrohnya dalam keadaan ihramnya sampai dia suci. Kalau dia suci, maka dia tinggal mandi, kemudian tawaf dan sa'i. Tidak perlu ke Jorona, tidak perlu ke Tan'im, ya karena dia ihramnya dari sini. Adapun kalau dia ihramnya dari Mekah, maka dia bayar dam, tidak boleh karena dia mikotnya di mana? Di Madinah. Karena sebagian orang saya lihat salah, dia tatkala haid dia tidak mau nanti dah tunggu di Mekah dulu baru kemudian dia apa? ini salah. Berarti dia melewati mikot dalam keadaan tidak berihram. Orang seperti ini harus bayar dam. Ihramnya umrahnya sah, tapi bayar bayar dam. Sekarang kondisinya ternyata sampai hari ditentukan haidnya tidak hilang-hilang. Sebentar lagi mau pulang. Seharusnya orang seperti ini dia pulang ke Indonesia dalam keadaan ihram nanti balik lagi buat <laughs> Seharusnya begitu kalau mampu. Kalau mampu tidak boleh berpindah. Dia punya uang banyak dan dia bisa kembali lagi, maka dia harus kembali lagi. Dia punya uang banyak ya dan dia bisa pulang dan bisa balik lagi kembali ke sini, maka dia harus kembali lagi. Tapi kalau taruhlah tidak punya uang, kemudian kemungkinan tidak bisa kembali lagi, ataupun kalau bisa kembali lagi maka dalam waktu yang sangat lama, berbulan-bulan. Ya. Maka bagaimana dia? Apakah dalam keadaan ihram terus? Maka ada dua pilihan juga. Pilihan pertama dia batalkan ihramnya. Dia batalkan umrahnya, maka dia harus potong kambing. Dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Dia batalkan sudah nggak jadi umrah. Pilihan kedua dan ini difatwakan oleh sebagian ulama, maka dia memakai pembalut, kemudian dia tawaf dan sa'i, kemudian dia pulang. Saya masih ragu untuk memfatwakan fatwa yang kedua, tapi demikianlah sebagian ulama. Saya dengar berfatwa demikian dan ini tidak boleh dilakukan kecuali menjelang kepulangan. Karena dikhawatirkan siapa tahu sempat suci sebelum apa? Sebelum pulang. Tidak boleh dikerjakan, tapi dikerjakan menjelang apa? Kepulangan dia memakai pembalut kemudian dia tawaf dan sa'i. Allah alam ya. Ini fatwa sebagian ulama, namun saya katakan kalau dia mampu untuk balik, maka dia balik. Dia pulang ke Indonesia masih dalam keadaan ihram. Kalau dia mampu punya uang. Dan penungguan dia juga tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. orang yang orang yang tinggal di kalau badal haji maka tidak harus dia berposisi sebagai orang yang dibadalkan. Saya ulangi, orang yang mik, jadi tidak harus.